Sebelum kita menjelaskan satu persatu dari tujuh sahabat tersebut, perlu kita sampaikan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya untuk memperjuangkan agamanya dan menebarkan Islam. Kaum yang Allah pilih dikarenakan mereka memiliki ketulusan dalam beragama, kesemangatan dalam menebarkan akidah ini. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim semuanya mendapatkan janji sorga. Apakah mereka yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah atau setelah penaklukan kota Mekah? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang yang beriman dan berjihad, orang yang berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Mekah dan sebelumnya. Semua mereka kata Allah wa kullan wa'adallahu husna. Semua sahabat Allah janjikan sorga. Masyarul ahibba rahimakumullah. Apa pengertian sahabat? Dan seperti apa besarnya kedudukan mereka? Dan seberapa jumlah dari sahabat Seorang dikatakan sahabat Nabi adalah ketika dia berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman dan mati di atas iman. Ada pun orang yang tidak berjumpa dengan Nabi, kemudian dia beriman meskipun dia beriman di zaman Nabi, dia bukan sahabat. Contohnya adalah Raja Najasyi Raja Habasyah dia beriman di zaman Nabi dan mati di atas Islam. Tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia bukan tergolong sahabat namun tergolong tabi'in. Berjumpa dengan Nabi berapa lama? Tidak ada ketentuannya walaupun hanya sesaat. Walaupun bersahabat dengan Nabi hanya sehari sudah dikatakan sahabat. Ini berbeda dengan kalau kita bertemu dengan orang lain di kendaraan satu jam dua jam belum dikatakan sahabat kita. Bertemu sehari dua hari belum dikatakan sahabat kita sampai ya seorang itu berteman dengan kita lama baru dikatakan sahabat. Tapi kalau ada seorang di zaman Nabi dia beriman, bertemu dengan Nabi kemudian beriman, kemudian mati di atas Islam, meskipun dia hanya sesaat berjumpa dengan Nabi, maka dia tergolong dalam barisan para sahabat. Ini diantara keistimewaannya. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim mereka tidak bisa kita saingi amalan mereka. Karena memang keutamaan sebuah amalan tidak hanya dilihat dari sisi banyaknya, namun dari sisi kualitas iman yang ada pada orang yang beramal. Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencelah para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah. Lau anna ahadakum seandainya salah seorang kalian anfaqa misla uhudin dahaban. Seandainya salah seorang kalian berinfak emas seberat gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan menyamai infaknya salah seorang sahabat walaupun hanya satu mud. Satu mud segini. Setengahnya pun tidak. Padahal gunung Uhud ini gunung yang besar di kota Madinah. Bukan lagi sebesar gunung Uhud berupa gandum ataupun kurma emas. Nggak akan bisa menyaingi infaknya sahabat walaupun hanya segini dari gandum. Ini menunjukkan bahwa sisi keutamaan beramal terkadang tidak dilihat kepada besarnya, dilihat kepada seperti apa keimanan dari pelaku. Terkadang sama-sama berinfak. Yang ini besar kelihatannya ini kecil tapi nilainya beda. Ada orang yang dia itu hidupnya pas-pasan. Tapi dia rela berinfak satu piring nasi ada lauknya ada sayurnya diberikan kepada tetangga yang sedang kesulitan. Padahal dia sendiri juga sedang kesulitan. Ada orang dia berinfak sampai puluhan juta. Bisa jadi yang infak satu piring nasi dengan lauk ini lebih besar daripada yang berinfak puluhan juta. Kenapa? Orang ini pas-pasan. Dia sendiri membutuhkan, dia rela untuk berinfak. Sebenarnya ini orangnya yang berinfak puluhan juta ini uangnya triliunan. Kalau dia berinfak 10 juta itu nggak ada apa-apanya bagi dia. Jadi terkadang sisi keutamaan melihat kondisi dari ya pelaku dalam ya beramal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jumlah mereka ini lebih dari seratus ribu. Jumlah mereka lebih dari seratus ribu. Bagaimana kita menghitungnya? Orang yang hadir dalam pertemuan akbar ketika haji wada bersama Rasul alaihi salatu salam itu lebih dari seratus ribu. Belum yang absen karena sakit atau yang lainnya berarti lebih dari seratus ribu. Meskipun tentu awal-awal Islam jumlah sahabat itu bisa dihitung dengan jari. Namun setelah penaklukan kota Mekah seperti yang Allah kabarkan wa nasa nasa yadkhuluna fi dinillahi ahwaja. Engkau wahai Rasul akan melihat manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Dan itu disaksikan oleh Nabi Disaksikan oleh para sahabat setelah penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita terhadap para sahabat adalah mencintai mereka. Mengikuti jejak mereka mendoakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr tentang generasi kaum mukminin yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا dan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor mereka mengatakan wahai Rob kami wahai Allah ampunilah kami dan ampunilah para senior-senior kami yang mereka mendahului kami dalam beriman. Ya Allah, janganlah engkau Jadikan pada hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. di Lisan mereka mendoakan ampunan dan rahmat. Hati mereka dipenuhi dengan kecintaan, tidak ada kedengkian. Seperti inilah sikap kaum mukminin terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Tidak ada pada hati orang yang beriman kedengkian, kebencian kepada salah seorang sahabat pun dari sahabat Nabi. Yang ada adalah hatinya dipenuhi dengan kesintaan, Yang ada lisannya mendoakan ampunan dan rahmat kepada mereka. Ya kalau sahabat Nabi disebut kita mendoakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ingat Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi berita gembira orang yang mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya. Ini termasuk doa yang mustajab. Di sisi malaikat, eh di sisi orang tadi ada malaikat. Setiap orang tadi mendoakan orang lain, malaikat tadi mengatakan amin walaka bimislin. Amin. Semoga kamu juga mendapatkan dengan yang semisal. Coba bayangkan kalau seorang misalnya mendoakan sahabat radhiyallahu anhum maka malaikat mengatakan amin ya Allah kabulkan doa orang ini dan semoga kamu juga mendapat keriduan yang seperti itu ini malaikat yang mendoakan tidak ada ruginya dan ini diantara sifat orang yang beriman ya terhadap para sahabat Nabi, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat kepada mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Nabi ada yang dinamakan muhajirin, ada yang dinamakan ansor. Para muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah menuju Mekah eh, eh, dari Mekah dan semisalnya menuju Madinah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan sanak famili dan haditolan, meninggalkan harta. Mereka rela meninggalkan itu semua demi menjaga akidah. Mereka rela meninggalkan kelezatan hidup tinggal di negeri orang demi menjaga agama. Karena memang agama adalah sesuatu yang sangat mahal yang tidak bisa tergadaikan dengan apapun. Para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, mereka menghadapi teror, menghadapi tekanan dari musuh-musuh Islam. Mereka ada dua pilihan. Ada kalanya mereka tetap tinggal di negeri kafir, namun mereka harus murtad atau mengalami penyiksaan atau mereka harus meninggalkan kemenghalaman meninggalkan sanak famili dan hadiah Mereka lebih memilih untuk meninggalkan kemenghalaman demi menjaga akidah. Jadi Islam yang kita rasakan saat ini adalah buah perjuangan para sahabat Nabi yang tentunya setelah ya bantuan dari Allah. Sehingga apa kewajiban kita pada mereka para pejuang-pejuang Islam? Apa kewajiban kita pada mereka-mereka yang telah mendarma baktikan waktunya, yang mendarma baktikan hartanya bahkan nyawanya untuk Islam? Yang ada adalah kita wajib mencintai mereka. Yang ada adalah kita mengikuti jejak dan langkah mereka. Yang kedua adalah sahabat dari Ansor. Itu orang-orang Madinah Ya mereka menyambut saudara-saudara mereka yang berhijrah dari berbagai wilayah. Siap menampung para muhajirin. Menempatkan mereka di rumah-rumah mereka. Memberikan santunan kepada mereka seperti mereka menyantuni anak dan istri mereka. Orang-orang Ansar punya jasa besar dalam Islam. Membantu saudara-saudara mereka yang kesulitan. Tidak membiarkan saudara-saudaranya seiman kemudian tertekan dan menderita. Baik muhajirin atau asor, mereka meraih mendapatkan pujian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqun al al-awwalun al muhajirin wal ansar والذين bi بإحسان radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa addalahum jannat. Orang-orang yang mendahului orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan asor dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik Allah ridho kepada mereka dan mereka pun akan puas dengan pemberian Allah Allah persiapkan bagi mereka jannat sorga saya perhatikan ayat 100 dari surat At-Taubah ini. Para rahmat Allah sangat luas. Bahwa Allah tidak hanya diperuntukkan untuk para muhajirin dan ansor, namun juga bagi orang yang mau meniti jalan mereka. Mau mengikuti mereka dengan baik. Walladina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mau mengikuti mereka dengan baik. Masyarul muslimin rahimakumullah di sana ada beberapa kitab yang memuat tentang sejarah para sahabat Nabi. Di antara kitab yang terbagus yang menyebutkan sejarah para sahabat adalah kitab Al-Isabah Kitab Yizis Sahabah. Kurang lebih 12 jilid. Ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Isabah Kitab Yizis Sahabah. Ini penting kalau kita ya ingin mengetahui sejarah para sahabat ini di antara ya kitab yang menjadi rujukan untuk kita mengenal sisi-sisi kehidupan para sahabat. Diurutkan dengan huruf abjad dari alif sampai ya. Kemudian juga kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab karya Imam Ibnu Abdul Bar Kemudian juga ada kitab Tobakot al Kubro Ibnu Sa'ad kurang lebih 11 jilid. Ini juga menyebutkan tentang sejarah peperangan Nabi, kemudian sejarah para sahabat dan para perawi. Kemudian di sana ada kitab yang memuat tentang tokoh-tokoh sejarah para tokoh dari kalangan sahabat tabi'in sampai abad ke-6 atau abad ke-7 yaitu kitab siar A'lam menubala kurang lebih 25 jilid dengan indeksnya. Ini ditulis oleh Imam al zahabi rahimahullah. Di sana beliau memuat ya tokoh-tokoh dari para sahabat sejarahnya, sisi kehidupannya, kepribadiannya, akhlaknya, pergaulannya dengan tetangga, tutur katanya disebutkan. Coba kalau kita sibukkan dengan membaca sejarah mereka, kita diingatkan ya dengan generasi yang memang Allah pilih. Bahwa mereka orang-orang yang luar biasa dari sisi peribadatan pada Allah. Orang-orang yang luar biasa dari sisi sosial kemasyarakatan. Orang-orang yang mereka itu telah mewakafkan umurnya, waktunya untuk kebaikan. Dan masih banyak lagi ya kitab-kitab yang membuat sejarah para sahabat. Namun secara spesifik tadi kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kemudian kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifat Al-Ashab. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang tujuh sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dimaksud dengan tujuh sahabat yang paling banyak meriwayatkan yang dimaksud adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis lebih dari seribu hadis. Jadi maksud adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi lebih dari seribu hadis. Itu ada tujuh sahabat. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Umar, ya, Ibn Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri. Coba Anda kalau membaca kitab hadis sering mendapati tujuh sahabat ini. Abu Hurairah, Aisyah, sering kan kalian mendengarkan An Abi Hurairah, An Aisyah, ya. Ibn Abbas, Anas bin Malik, ya, Jabir bin Abdullah, ya, Abdullah bin Umar, tadi siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ada tujuh sahabat Nabi yang mereka ini riwayatnya dari Nabi lebih dari seribu. Lalu yang bertanya, mereka-mereka ini sahabat-sahabat tergolong sahabat muda. Sebagian mereka masuk Islamnya saja ya sudah istilahnya agak terlambat. Kenapa mereka hadisnya paling banyak? Mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali dan mana para sahabat-sahabat yang senior? Jawabannya dari beberapa sisi. Yang pertama, karena gini, seandainya ada orang meragukan, kenapa Abu Hurairah hadisnya paling banyak? Padahal dia bersahabat dengan Nabi kurang lebih 4 tahun. Abu Bakar itu ya puluhan tahun bersama Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Bakar. Baik itu dalam kondisi perang ataupun mukim ada Abu Bakar. Tentu Abu Bakar paling banyak hadisnya ketimbang Abu Hurairah. Namun kenyataannya kenapa hadis Abu Bakar hanya sekian Abu Hurairah sampai 5000 lebih? Jawabannya yang pertama diantaranya bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak diragukan. Beliau orang yang paling banyak hadisnya sebenarnya dari Nabi. Karena selalu menyertai Nabi dalam segala kondisi. Namun ada beberapa faktor yang pertama Abu Bakar tersibukkan dengan urusan pemerintahan. Nabi menjadi khalifah sehingga tidaklah fokus untuk menyampaikan hadis seperti Abu Hurairah karena tersibuknya dengan tugas kepemerintahan. Kedua, di zaman Ubakan masih hidup, orang belum terlalu butuh kepada penebaran hadis karena para sahabat pun mereka punya hadis yang sah, yang sama. Mereka juga mendengar dari Nabi. Kemudian yang berikutnya, sisi hafalan sahabat berbeda-beda. Ada yang kuat hafalannya dan ada yang ya tidak kuat. Ada yang ing, ingatnya kuat, ada yang tidak. Abu Hurairah termasuk orang yang daya ingatnya sangat kuat. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat bukan hanya Bakar, sebagian sahabat mereka itu sangat berhati-hati sekali dalam meriatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian di antara sebabnya, sebagian sahabat meninggal lebih dahulu. Sangat tujuh sahabat ini termasuk orang yang umurnya panjang yang mereka hidup di zaman yang para sahabat sudah banyak yang meninggal. Sehingga para tabiin manusia butuh pada hadis maka mereka ya butuh untuk menebarkannya. Ini dari ini beberapa sisi kenapa tujuh sahabat yang tergolong sahabat muda namun paling banyak hadisnya karena sisi sisi yang sudah saya sebutkan tadi kurang lebih. Dan ingat, musuh-musuh Islam mereka ingin para pembawa hadis ini ya terpapar dengan tuduhan bahwa mereka adalah pendusta. Jadi bagaimana musuh-musuh Islam ya merangkai cerita bahwa tujuh sahabat ini atau sebagian dari tujuh sahabat ini mereka adalah ya orang-orang yang ya berdusta. Namun itu semua ya upaya dari musuh-musuh Islam untuk menjelek jelekkan mereka semuanya gagal. Karena tujuh sahabat ini dan seluruh sahabat mendapat rekomendasi dari Allah. Mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Jika Allah telah merekomendasi mereka, jika Rasulullah telah mentazkiyah merekomendasi mereka, maka celaan dari siapapun gak akan efek, gak akan ngaruh. Celaan yang muncul kepada mereka tidak keluar kecuali dari musuh-musuh Islam. Tujuannya apa? Tujuan dari musuh-musuh Islam ya, menjelek-jelekan para sahabat adalah ingin meruntuhkan Islam. Kalau sejarah para sahabat sudah dikaburkan dan digambarkan bahwa para sahabat orang-orang yang ya punya kepribadian jelek, ini sudah tertanam di tengah masyarakat, pada gilirannya nanti masyarakat akan punya penilaian bahwa mereka orang-orang jelek sehingga kita tidak menerima riwayat yang dibawa oleh mereka. Kalau ini yang terjadi, maka runtuhlah apa? sendi-sendi ya syariat. Padahal barakallahu fikum sumber pensyariatan itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau Sunnah yang itu diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian digambarkan para pembawanya adalah orang-orang jelek, maka riwayat yang mereka bawa pun akan ya akhirnya ditolak oleh umat. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Maka kita tampilkan sejarah mereka yang sesungguhnya bahwa mereka adalah para sahabat Nabi yang mendapatkan rekomendasi dari Allah. Mereka adalah para sahabat Nabi yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasalam. Perjalanan hidup mereka pun membuktikan bahwa rekomendasi tadi memang sesuai dengan kenyataan. Dari tujuh sahabat, saya awali dengan penyebutan biografi sejarah singkat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin jarang dari kita yang tahu siapa nama Abu Hurairah. Dan kenapa dia dijuluki dengan Abu Hurairah atau terkenal dengan sebutan Abu Hurairah. Abu Hurairah nama dia ketika masih jahiliyah adalah Abdu Asy-Syams. Kalau diterjemahkan hamba matahari. Orang-orang musyrikin dulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama seperti itu. Ketika Abu orang masuk Islam, yang dulunya namanya adalah Abdus Syams, kemudian diganti oleh Nabi dengan nama Abdurrahman atau Abdullah. Di sini ada faedah setiap nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah harus diganti. Ada orang namanya Abdul Hussein, ada orang namanya Abdul Ka'bah, harus diganti. Semua nama yang padanya ada bentuk penghambaan kepada selain Allah harus diganti. Rasul mengganti nama Abu Hurairah yang dulunya Abdus Syams yang diterjemahkan hamba matahari diganti dengan Abdurrahman atau Abdullah. Namun dari pendapat ulama yang menyebutkan tentang nama Abu Hurairah yang paling kuat nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Ini setelah Nabi mengganti nama Abdul Syamas dengan Abdurrahman. Jadi Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi seorang dari kabilah Daus. Al-Imam Dhahabi mengatakan Al-Imamu Al-Faqihu Al-Mujtahidu Al-Hafidu Sahibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani Sayyidul Hufad Al-Athbat Kana maqdamuhu wa islamuhu sanata sab'i sanata sab'in ama Khaybar. Kata Imam Az-Zahabi dan beliau pakar sejarah. Imam Az-Zahabi ini punya karya tulis yang sangat banyak. Di antaranya adalah Tarikhul Islam. Bisa sampai 30 jilid. Sejarah tentang apa? Ya, Islam. Ya, para tokoh dan eh, pemerintahan-pemerintahan. Tadi beliau juga punya kitab Siar Alam Nubala sejarah para tokoh dan orang-orang hebat. Ya, 25 jilid dengan indeksnya. dia mengatakan Abu Hurairah adalah seorang imam panutan. Al-Faqih seorang yang mendalam ilmunya. Al-Mustahid seorang yang ahli istihad. Al-Hafiz seorang yang hafid. Kalau hafid di masa lalu bukan hafid Quran kalau hafid Quran banyak sekali di zaman itu. Hafid adalah orang yang menghafal ribuan hadis dengan jalur periwayatannya. Nah, ini lebih berat. Kalau menghafal ayat lebih mudah. Allah mengatakan, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Semua kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, untuk diingat harbun hadis itu lebih berat. Orang kalau dikatakan hafid, berarti dia telah menghafal ribuan hadis dan tahu ya jalur jalur periwayatannya. Dia adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Beliau dari Yaman. Beliau adalah pimpinan para hafid hadis dan orang yang kuat hafalannya. Beliau datang ke Madinah dan masuk Islam pada tahun 7 Hijriah ketika tahun perang Khaybar. Berarti praktis bersama dengan Nabi iya, iya. tiga tahun setengah atau empat tahun kurang lebih. Dahulu di masa jahiliyah Abu Hurairah namanya adalah Abdul Syams. Kemudian Nabi alaihi salam mengganti namanya dengan Abdul Ar-Rahman. Kenapa Hurairah dijuluki dengan Hurairah, Abu Hurairah? Hirun itu artinya kucing. Hurairah artinya kucing kecil. Seorang dijuluki dengan Abu Hurairah. Terkadang dalam bahasa Arab, bahasa Arab, seorang disebut dengan sesuatu yang biasa dia lakukan atau biasa yang menempel dengan dia. Misalnya Abu Hurairah ini. Abu Hurairah sebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi Dahulu aku mengembala kambing milik keluargaku. Dan aku punya kucing kecil yang aku biasa ya, letakkan di malam hari di pohon. Kalau di siang hari kucing tadi saya bawa ya, saya bermain-main dengan kucing ini ketika mengembala kambing. Kalau malam diletakkan di pohon, ya kalau siang dibawa, ya ikut dia bawa ketika mengembala kambing. Maka dengan itu mereka menjuluki aku dengan Abu Hurairah. Artinya kucing ini seolah-olah nggak pernah lepas dari Abu Hurairah sehingga dijuluki dengan Abu Hurairah. Apakah ini kunyah bernuansa celaan? Jawabannya tidak. Tidak ada celaan padanya. Dan Abu Hurairah pun senang dengan apa? Ya, sebutan tadi dan ya sudah menjadi sebutan yang masyhur di zaman sahabat. Ya. Kita akan melihat sisi kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti sudah dikatakan bahwa Abu Hurairah dari kabilah Daus. Di tengah kabilah Daus ada beberapa tokoh yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Beliau masuk Islam. Kemudian beliau kembali ke tanahnya Daus dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam, maka kabilah Rasul masuk Islam dan di tengah-tengah mereka yang masuk Islam adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah masuk Islamnya melalui sahabat At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya, termasuk pimpinan atau tokoh kabilah Daus. Ada kisah yang menarik tentang sahabat Tufail bin Amr ini. Ketika dia masih jahiliyah, ketika dia berangkat ke Mekah untuk tawaf. Sebelum dia tawaf, diwanti-wanti oleh kaum musyrikin. Di sini ada orang yang kata-katanya lebih manis dari madu. Yaitu Muhammad. Kami khawatir dia akan menyimpangkan kamu dari agamamu kalau nanti kamu tawaf, tutup telinga kamu dengan kapas. Jangan saya mendengar ucapan Muhammad. Waktu itu Nabi masih di Mekah. Membacakan ayat, ya. Sahabat Tufail bin Amar waktu itu pun menuruti. Ya. Menuruti keinginan kaum musyriki. Dia tutup telinganya dengan kapas, dia pun tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika dia tawaf dia berfikir saya ini tokoh kabilah Daus. Saya tahu ucapan manusia. Mana yang itu ucapan orang gila, mana itu ucapan penyair, mana ucapan para dukun. Karena tuduhan orang-orang musyrikin bernabi kan macam-macam kan? Ya. Mereka menuduh nabi itu orang gila, menuduh nabi itu penyair, menuduh nabi itu dukun dan yang lainnya. Kata Tufail, saya tahu saya tokoh kabilah Daud, saya ngerti ucapan manusia mana itu ucapan orang gila, mana ucapan ya penyair, mana ucapan ya tukang sihir. Dilepas kapas yang nutupi telinganya. Sayup-sayup dia mendengarkan Nabi melantunkan ayat suci Al-Quran. Betapa kagumnya sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi ini. Tidak pernah mendengar kata-kata seindah itu Rangkaian ayat-ayat Al-Quran sangat indah sekali. Sehingga dia pun tertarik mendekati Nabi alaihi salatu wasalam. Dan menyatakan keislamannya. Ya subhanallah. Ya. Manakala orang kafir mau mendengarkan ayat insya Allah. Hidayah akan apa? Masuk. Namun ketika mereka menjauh. Dengar ayat mereka langsung apa? Tutup telinga. Dengar ayat langsung mereka pergi. Dari mana akan dapat apa? Hidayah. Kalau mereka mau mendekat, mau merapat, mau mendengar, oh insya Allah Ta'ala hidayah akan sampai. Karena Al-Quran ini sebenarnya adalah hidayah dinas. Petunjuk untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah, hudan dinas. Namun dalam ayat lain Allah sebutkan, hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu yang bertanya, bagaimana ini? Di satu ayat dikatakan petunjuk untuk seluruh manusia, di ayat yang lain petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jawabannya, betul Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Namun karena tid namun tidak semua manusia mau mendengarnya, tidak semua manusia mau ya memperhatikannya. Yang mau mendengarnya hanya orang yang bertakwa, maka mereka lah yang dapat hidayah. Adapun orang yang menjauh, orang yang menolak bagaimana dapat hidayah? Orang menjauh, orang menolak, orang mengingkari. Ya. Abu Rerah kemudian masuk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain dan bahkan sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Cukup kalau seorang itu menjadi sahabat Nabi sebuah kemuliaan. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan bahwa para sahabat Nabi seandainya mereka berinfak hanya satu mud dua telapak tangan yang dikumpulkan ya berinfak hanya segini kita nggak akan bisa menyaingi infak mereka yang sekecil itu walaupun infak kita sebesar gunung Uhud ini keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Kemudian Abu Hurairah seorang yang mendapatkan doa kebaikan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah seorang yang berbakti kepada ibunya dan mendapatkan doa kebaikan dari Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa ketika Abu Hurairah sudah mendapatkan hidayah maka dia ingin mengajak keluarganya kepada Islam. Diajaknya sang ibu kepada Islam. Karena orang yang baik dia tidak ingin kebaikan hanya terbatas pada dirinya. Karena orang yang baik dia pun ingin agar keluarganya pun ikut mendapatkan kebaikan. Abu Darab mengajak ibunya kepada Islam. Dengan kata-kata lembut. Dengan ajakan yang santun. Siapa tahu ibunya mau masuk Islam. Namun apa yang diharapkan justru sebaliknya. Ibu Abu Hurairah justru mencela Islam, mencela Rasul alaihi salatu wasalam. Seperti apa pecahnya perasaan Abu Hurairah. Betapa sedihnya perasaan Abu Hurairah ketika mengajak ibunya kepada Islam, ingin menyelamatkan ibunya dari kejahilian, dari kesesatan pada Islam, namun sang ibu justru menolaknya dan bahkan mencela Islam dan muslimin, mencela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah pun meneteskan air mata. Abu Hurairah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Hurairah meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tolong doakan agar ibu saya masuk Islam." Di sini barakallahu fikum ada faedah bahwa orang dai Seorang yang mengajak orang pada kebaikan jangan patah di tengah jalan. Bisa jadi satu cara tidak berhasil, bisa jadi dengan cara lain akan berhasil. Ternyata betul. Rasul mengadahkan kedua tangannya. Rasul pun mendoakan agar ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Mendengar doa dari Nabi alaihi salatu wasalam yang tadi Abu Hurairah datang menghadap Nabi dalam keadaan raut muka yang sedih. Air mata yang bercucuran. Kemudian dia pulang dalam keadaan wajahnya bersinar dan penuh harapan. Ibunya masuk Islam, doa dari Ar-Rasul. nggak sembarangan. Pulang Abu Hurairah. Sesamanya di rumah, ibunya datang "Tolong, tunggu sebentar." Ternyata ibunya sudah pakai jilbab, membuka pintu, Ya, kemudian ibunya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa. Seperti apa bagiannya sahabat Abu Hurairah? Ya. Namun orang yang baik tentu kepengin agar kebaikan itu terus bertambah. Datang lagi menghadap Nabi ya Rasulullah, tolong doakan saya dan ibu saya agar dicintai oleh kaum mukminin. Rasul belum berdoa. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi al-mu'minin wa yuhabbibuhum ilaina." Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma habbib ubaidaka hadha." yakni Abu Hurairah wa ummahu ila ibadikal mu'minin. Lima Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan wahai Rasulullah, tolong berdoalah kepada Allah agar saya dan ibu saya dicintai oleh kaum mukminin dan agar kami mencintai kaum mukminin. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Sehingga tidak ada orang yang beriman pun kecuali cinta kepada Abu Hurairah. Sehingga ketika di sana ada pihak-pihak, ada kelompok-kelompok, ada orang tertentu yang benci dengan Abu Hurairah dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Nah Nabi mengatakan, ya ya Allah, jadikanlah hambamu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Abu Hurairah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau kalau bepergian, kemudian beliau pulang, beliau datang ke rumah ibunya. Di luar rumah dia mengatakan Assalamualaikum ya ummah atau salamu alaiki ya ummah semoga kesejahteraan senantiasa terlimpah untuk muhai ibu dari dalam rumahnya sang ibu mengatakan ya wa alaikassalam ya ibni semoga kesejahteraan juga menyertai kamu wahai putraku Kuna Abu mengatakan ya semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi engkau wahai ibu sebagaimana engkau telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Sang ibu dari dalam rumah mengatakan, semoga Allah juga menyayangimu sebagaimana kamu yang menyayangi ibumu di saat sudah tua seperti ini. Ya subhanallah. Kehidupan salaf umat ini, komunikasi yang baik antara keluarga, saling mendoakan kebaikan antara anak dengan orang tua. Sulit kita dapatkan di zaman yang seperti ini yang terkadang seorang anak membuat orang tua sesak dadanya. Ya. Terkadang ada jurang pemisah seolah-olah ya antara anak dengan orang tua ya tidak ada hubungan. Kalau kita menilik kembali sejarah salaf umat ini, bagaimana kedekatan mereka dengan orang tua mereka. Berbaktinya mereka dengan orang tua mereka. Iya, karena ilmu yang telah didapat Pengetahuan yang telah diserap mereka betul-betul praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya keliping pengetahuan yang menumpuk di benak, namun mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Abu Darah radhiallahu anhu beliau tinggal di emperan masjid karena memang beliau berhijrah ke Madinah nggak ada keluarga nggak ada harta Beliau pun ditemani dengan sekitar 70 atau 60 sahabat. Mereka juga orang-orang fakir dari kala sahabat yang gak punya keluarga, gak punya harta. Tinggal di emperan masjid. Abu Hurairah ibaratnya lurahnya. Ya, lurah bagi mereka. Ashabu Sufah. Mereka adalah tamu-tamu Islam. Ya mereka rela meninggalkan kampung halaman dan kadang mereka sebenarnya orang yang kecukupan. Namun mereka rela hidup dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Hidup dengan ya kesederhanaan namun mereka ya bisa mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau ada yang mengatakan Ashabu Sufa itu orang-orang pengangguran. Orang yang hidupnya di emperan masjid. Ya. Kita katakan Anda tidak tahu tugas berat mereka ashabus sufa yaitu orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di emperan masjid pertama sudah kita sebutkan mereka itu rela meninggalkan kampung halaman demi dekat dengan Rasulullah sementara mereka orang yang kecukupan sebenarnya ya. mereka ingin mendengar hadis Nabi ingin mendapatkan pencerahan dari Nabi kemudian anda tidak bisa mengatakan bahwa apa fungsi mereka bahwa mereka itu punya tugas yang berat. Pertama, mereka adalah garda terdepan. Di saat memang ada pihak-pihak yang akan mencelakakan Nabi, maka Ashabus Sufa ini orang yang akan membentengi Nabi dari orang-orang jahat. Nah, Nabi adalah target pembunuhan dari orang-orang Yahudi, target pembunuhan dari orang-orang musyrikin, target pembunuhan dari orang-orang munafikin. Sementara para sahabat muhajirin sibuk dengan perniagaan, sahabat ansor sibuk dengan pertanian. Sementara Nabi menjadi target pembunuhan. Maka ashabus sufa yang tinggal di para masjid yang itu dekat dengan rumah Nabi, mereka adalah garda terdepan yang siap menghalau setiap ada apa namanya gerakan yang mencurigakan akan mengancam nyawa Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan orang-orang pengangguran, tugas berat ini, ya. Berat sekali. Yang kedua, mereka menghafal dan mendengarkan hadis Nabi di saat umumnya orang pada sibuk dengan aktivitas duniawiyahnya. Faedah yang ketiga, mereka adalah orang yang paling pertama menjalankan instruksi dari Nabi. Jika Nabi alaihi wasallam ingin ya, memerintahkan sesuatu, para sahabat Ashabus Sufa ini orang pertama. Karena orang Muhajirin sibuk dengan perniagaan, orang ashab sibuk dengan perdagangan, ya, sementara mereka di sisi Nabi, mereka langsung bisa yang menjalankan instruksi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa Ashabus Sufa orang apa? Pengangguran. Tugas mereka sangat berat. Menjaga keselamatan Nabi. Ya, dari kemungkinan ya pihak-pihak yang akan apa mencelakakan Nabi. Mereka menghafal hadis Nabi, mendengarkan ya petuah-petuah dari Nabi ketika umumnya orang sibuk dan mereka yang pertama-tama menjalankan ya instruksi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah Kabilah Daus, kabilah Abu Hurairah termasuk kabilah yang mendapatkan keistimewaan, mendapatkan doa dari Nabi untuk mendapat hidayah. Ketika tokoh mereka yaitu Tufail bin Amr ad dawsi masuk Islam dan pulang ke kabilahnya Daus dan mengajak kepada eh, mengajak mereka kepada Islam, ternyata kabilah Daus pun menolak. Maka Tufail bin Amr dengan beberapa temannya menghadap Nabi melaporkan kondisi masyarakatnya yang sulit diajak pada Islam. Nanti kita akan ambil faedah dari ini bahwa kita jangan kemudian merasa bahwa orang yang kita ajak wilayah kita ini wilayah yang sulit untuk diajak pada ya Alkitab sudah jangan jangan merasa seperti itu Insya Allah ada jalan Insya Allah ada apa? jalan Tufail bin Amr ad dengan beberapa temannya melaporkan kepada Nabi alaihi wasallam tentang pembangkangan orang Daus ya dan apa namanya penolakan mereka kepada Islam Rasulullah mengangkat kedua tangannya atau Rasul berdoa. Ketika Rasul berdoa, Tufail bin Amr ya. Atau sebagian orang menyangka binasa ini dah kabilah Daus. Rasul mendoakan kejelekan. Perkiraan mereka seperti itu. Ternyata tidak. Ternyata Nabi mendoakan apa? Allahumma hdi dausan wa atibihim Ya Allah, tunjukilah kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini semuanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi seorang dai jangan putus harapan. Seperti apapun penentangan orang yang menentang. Kita banyak-banyak bersimpu di hadapan Allah. Banyak-banyak menengadakan kedua tangan di hadapan Allah memohon agar Allah memberi hidayah kepada manusia, memberi petunjuk kepada manusia. Kalau ini orang-orang yang kafir itu saja diberi petunjuk, lalu seperti apa kalau itu saudara-saudara kita kaum muslimin? Banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah kita bersibuk di hadapan Allah. Banyak-banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiallahu anhu termasuk dari anggota kabilah Daus yang kemudian mendapatkan hidayah kepada Islam ya dan kokoh di atas Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mondok di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam ketika belajar intensif di sini Nabi bukan kemudian tanpa resiko layaknya para penimba ilmu di zaman itu yang serba kekurangan ya dari sisi apa namanya makanan, minuman dan fasilitas. Namun seorang yang punya jiwa yang besar tidak akan pernah menyerah sebelum cita-cita terwujud. Seperti kata sebagian orang, "Idza kanatin nufusu kibaran taiba fi muradil asadu." Apabila jiwa seorang itu besar, cita-cita seorang itu tinggi, maka tubuh ini akan capek mengikuti keinginannya. Artinya, ketika cita-cita seorang itu tinggi dan jiwa seorang itu besar, maka apapun ya yang akan menghalangi cita-citanya akan dihadapi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami beberapa peristiwa di saat beliau menimba ilmu di sisi Nabi alaihi salatu wasallam yang ini mungkin belum pernah didapatkan oleh ya sebagian para penimba ilmu. Kalau misalnya di sebuah pondok pesantren jatah makan yang harusnya tiga kali kemudian jadi dua kali itu sudah terasa berat. Dan pernah kita mengalami seperti itu. Mengalami ya defisit anggaran sehingga memang ya terpaksa yang waktu itu jatah harusnya tiga kali harus dua kali tapi kalau kita merunut kepada sejarah berarah belum apa-apanya belum apa-apanya Abu Darah mengatakan laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah maghsyiyan alayya fayaji'ul ja'i fayada'u rijlahu ala unuqi wa anni majnunun ma bi min junun ma bi illa al Qala Abu wa in la ashuddul hajar ala batni min al Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu sungguh aku melihat diriku sendiri dahulu sampai tersungkur di antara mimbar Rasulullah dengan kamarnya Aisyah. Ya, ini antara rumah Nabi dengan ya mimbar Nabi ya, ya di pinggir masjid. Dia jatuh pingsan. Ya. Lalu orang datang dikira Abu Hurairah ini ya kemasukan jin. Ya, kejang-kejang kayak masukan jin. Ya. Ada orang yang megang kakinya ya. Kemudian di dirukyah Padahal dua kan rasanya bukan kena jin. Saya kelapar, beberapa hari nggak makan. Ya sampai kayak gitu. Ya. Sampai apa namanya? Ya, jatuh pingsan. Karena saking laparnya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ilmu yang didapat oleh Ibu Hurairah yang sekian banyak itu bukan buah dari ya apa, eh, melamun buah dari kekosongan. Ya. Lapar pun di, dijalani. Sulitnya ya Jalan untuk mencapai ilmu pun beliau apa? Jalani. Kata Abu Hurairah, "Wa in kuntu la ashuddul hajar ala batni milal Sungguh dahulu aku mengikat batu di perutku karena aku lapar. dikat di sini ya supaya apa namanya perutnya itu tidak apa? Ya. Lentur tetap bisa berdiri tegak, ya. Karena saking laparnya nggak ada makanan di zaman-zaman itu. Para sahabat diuji dengan kesulitan. Tapi semuanya ya Allah ganti dengan kebaikan. Orang yang membela agama Allah tidak akan dibiarkan Allah dalam keadaan seperti itu terus. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang yang makmur. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang-orang tersukupi. Akan tiba saatnya mereka menjadi orang-orang yang mulia meskipun dulunya mereka sempat apa namanya menderita. Memang kata Imam Ahmad, seorang tidak akan dikokohkan oleh Allah kecuali setelah melalui proses ujian. Ditempa lalu dikokohkan. Di Imam Ahmad ditanya, "Ayu makan ar-rajulu qabla ayub tala ayub tala summa yumakkan?" Apakah seorang itu dikokohkan oleh Allah sebelum diuji, sebelum ditempa? Kalian tahu ya, tempa besi dipanaskan ya oleh pada besi kemudian ditaruh di atas batu atau besi kemudian ditempa untuk dibuat apa pisau dibuat parang dibuat ini ya. andai kata besi bisa bicara mungkin merasa ya akan malu kesakitan kan ditempa kan tapi justru dengan ditempa ini dia akan menjadi apa besi yang bermanfaat menjadi pisau menjadi parang menjadi ini dan itu demikian pula seorang tidak akan mungkin dikokohkan kecuali setelah melalui proses penempaan, proses ujian dan cobaan. Ada kisah yang menarik. Satu beliau lapar yang sangat. Ya, dan beliau bukan orang yang minta-minta. Belum tidak mengeluh. Tidak seperti sebagian orang yang mungkin ya saya mondo makannya sama kangkung sama tempe, ya ini sudah terlalu mulia. Abu Hurairah nggak makan berhari-hari. Ya, ente makan kau tempe luar biasa itu. Ya. Itu mungkin dari sisi ini kita butuh sampaikan kepada para tolak agar mereka punya jiwa yang besar. Agar mereka apa? menghibur diri, ya. Kamu hanya makan ini dengan ini, Abu Hurairah nggak makan apapun. Itu saja sabar, itu saja apa? tekun. Ini diantara kisah yang menginspirasi para penimba ilmu agar mereka istiqomah. Ini akan lama ya kesulitan itu kesulitan Allah ganti. Kalian sekarang lapar, kalian sekarang kecil, besok akan jadi orang besar. Kalian sekarang lapar, besok kan akan makan faludaj, makanan yang mewah, makanan yang ya berkualitas. Semuanya ada tahapan, semuanya ada apa namanya ujian. Ketika Abu Hurairah sangat lapar waktu itu, tiba-tiba datang seorang memberi susu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul memanggil Abu Hurairah untuk minum susu. Dan Anda tahu orang lapar kemudian diundang untuk makan atau minum kayak apa senangnya kan? Ya. Tapi harapan itu hampir saja sirna. Karena Rasul ternyata memerintahkan Abu Hurairah untuk memanggil teman-teman dia Ashabu Sufah yang jumlahnya puluhan saya 60 kurang lebih. Dalam benak Abu Hurairah, nah, susu cuma segini. Nah, saya suruh nggak mem memanggil teman-teman saja. apa saya akan dapat jatah? Habis sudah diminum oleh mereka, ya kan? Tadi sudah ada harapan, kemudian hampir sir sirna. Namun karena perintah dari Ar Rasul jalan ke Abu Hurairah. Yakin kalau yang diperintah Rasul pasti ada barokahnya. Kalau menurut perkiraan ini nggak akan mungkin cukup Jangankan sampai Abu Hurairah. Ya, mereka pun mungkin gak akan cukup. Karena adat etika orang yang memberi minum orang lain itu minumnya paling terakhir. Orang yang memberi minum orang itu minumnya paling terakhir. Nah, kalau paling terakhir ya untung-untungan. Ada kalanya banyak, ada kalanya sedikit, ada kalanya enggak ada sama sekali. Itu untung-untungan. Ya, sakil kaumi akhiruhum Orang yang memberi minum satu kaum minum yang paling terakhir adabnya seperti itu. Karena kalau hanya nyicip udah manis sebelum ya lain lagi urusannya kan nyicip kalau banyak bukan nyicip namanya. Nah, sedikit kan. Nah. Karena ini perintah dari Ar-Rasul. Dia pun memanggil teman-teman di Ashabus Sufa. Abu Dawud pun melayani mereka satu persatu ya. Gelasnya itu di ya apa namanya? E, diberikan semuanya ya minum dan semuanya kenyang. Keajaiban. Ternyata masih tersisa banyak. kan? Hal perkiraan Abu Hurairah habis sudah berapa orang sudah habis. Setelah mereka semuanya minum ternyata masih sisa. Sekarang kata Nabi, giliran saja dengan kamu wahai Abu Hurairah. Isyrab. <sniffs> Minumlah. Berapa minum? Susu ini. Ya. Yeah Gambarannya mungkin nggak seperti susu seperti di sini ya atau di negeri kita yang mungkin dicampur macam-macam. Ini susu murni. <clears throat> Minum. Kemudian dikatakan, kata Rasul, "Isyrab." Minum lagi. Sampai Abu Rorokinnya dan tidak ada tempat lagi. Bayangkan, dari lapar nggak ada apa-apa sampai kenyang nggak bisa apa? nabung lagi. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, la ajidu lahu maslakan. Gak ada lagi tempat ya Rasulullah. Kenyang saya. Kemudian baru Rasulullah minum. Seperti ini Nabi. Beliau kalau punya apa-apa, beliau nggak makan sendiri, nggak minum sendiri. Panggil para sahabat, ayo makan bareng-bareng, ayo minum bareng-bareng. Ini pemimpin. Dekat dengan masyarakatnya, ikut tahu terhadap apa kebutuhan mereka. Beliau senang, beliau pun ingin sahabat yang senang. Beliau merasakan makna nikmat, beliau pun ingin sahabat pun seperti itu. Ini pemimpin. Ini apa? Pemimpin. Di sini ada faedah. Kisah Hurairah tadi membantah sekelompok orang ia mengatakan bahwa orang tidak boleh kenyang dalam makan dan minum seperti diyakini oleh kelompok tasabuf Ini keliru. Di sini Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah tidak ada tempat lagi di perut ini." Artinya apa? Lapar atau kenyang? Kenyang. Andai kata itu sebuah kemungkaran, tentu Nabi mengingkari. Ya, akan menegur, akan mengingkari. Namun ketika tidak ada pengingkaran, bukti di sini apa? Boleh. Namun meskipun demikian ya tentu ya eh, seorang muslim ya terkadang dia lapar terkadang dia haus terkadang dia kenyang dia juga dianjurkan untuk puasa sunnah ya dianjurkan untuk apa apa puasa sunnah sehingga tidak elok kalau selalunya kenyang ya tidak pernah lapar <clears throat> Abu Darah radhiyallahu anhu seorang yang sangat semangat dalam menimba ilmu. Dan di antara pintu seorang mendapatkan ilmu adalah bertanya kepada orang yang alim. Abu Darah satu saat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah. Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti di jamul kiamah? Saya perhatikan. Ya. Banyak dari orang kan apa namanya ngarep-arep syafaat Nabi. Harapan itu hendaklah diwujudkan dengan upaya. Di antara upayanya misalnya ketika ada muadzin membarangkan azan kita menjawabnya kemudian kita baca doa setelahnya Allahumma rabba hadi da'wati tamah sampai akhirnya ini di antara upaya untuk mendapat syafaat dari Nabi di antaranya juga adalah kita mengikuti jalannya Nabi di antaranya juga adalah apa yang Nabi sebutkan ketika Nabi ditanya oleh Abu Hurairah siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu nanti di yaumul kiamah wahai Rasulullah Kata Rasulullah, sudah saya kira. Gak ada orang yang bertanya tentang ini sebelum kamu. Karena kamu orang yang semangat dalam menimba ilmu hadis. Bayangkan rekomendasi dari Nabi. Kata Nabi, As'adun nas Bishafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari hatinya. Jadi mengucapkannya itu tulus. Benar-benar dari hati kecil. Dari hati yang dalam dan ngerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Abu Darah seorang yang sangat cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Seorang yang selalu dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam Sampai-sampai Abu Dhar mengatakan, Ya Rasulullah, ini idha ra'aituka tawabat nafsi wa qarat aini. Wahai Rasulullah, jika aku memandang Anda, tenang jiwa ini. Sejuk mata ini melihat Anda ya Rasulullah. Seperti itu orang yang beriman. Agak sejuk. Ya. Mendengar sabda Nabi akan tenteram ketika mendengar petuah-petuah dari Nabi. Kalau beror dahulu bukan hanya mendengar bahkan melihat sosoknya Nabi. Nah sekarang orang yang tidak melihatnya tentu dia akan senang kalau mendengar hadis-hadis Nabi. Tenteram, sejuk kalau dia mendengar wasiat-wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Hurairah radhiyallahu pernah dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada pembagian harta rampasan perang Oh dipanggil. Kemari. Rasul mengatakan ahla tas'aluni min hadil ghanaim. Apa kamu tidak minta dari honimah ini? Dari harta rampasan perang ini? Kan keadaan Abu Darah ya kondisinya ya jauh dari keluarga, fakir, dalam keadaan beliau butuh. Tapi apa jawaban Abu Darah? Beliau meminta yang lebih dari itu. Kata beliau, "As'aluka antu allimani mimma 'allamakallah." Yang aku pinta kepadamu wahai Rasulullah, engkau mengajari aku dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepadamu. Artinya aku tidak minta, tidak minta harta ini. Cukup kau ajari saja ilmu kepadaku. Ya subhanallah. Kalau itu harta, ya itu nggak tahu berapa hari atau berapa saat habis kalau ilmu ya ini akan terus makanya ulama menyebutkan apa perbedaan antara ilmu dengan harta walaupun juga harta ada manfaatnya bagi orang yang bertakwa ya kan tapi ketika mereka menyebutkan perbedaan menunjukkan bahwa ilmu itu jauh lebih tinggi kalau harta yang Abu Hurairah inginkan Abu Hurairah untuk apa dia datang ke Madinah Wong dia dari keluarga orang terpandang, orang kecukupan. Dia datang ke Madinah ingin dekat dengan Nabi, ingin menimba ilmu dari Nabi. Sebelum ulama menyebutkan perbedaan antara harta dengan ilmu. Yang pertama, semakin orang hartanya banyak, semakin seorang repot untuk menjaganya dan bahkan mungkin seorang nyewa orang untuk menjaga hartanya. Orang kalau dia bawa uang banyak, ya kayak tas plastik atau koper yang naik bis umum bawa 50 juta misalnya kira-kira bisa ngantuk gak dia di bis ya dia naik ya dan keadaan dia toleh-toleh kanan kiri gak bisa ngantuk dia jadi kalau orang dia punya ilmu yang banyak ilmu yang menjaga dia kalau harta kita yang menjaganya kalau ilmu ilmu yang menjaga kita kemudian kedua harta akan berkurang dengan kita belanjakan. Tapi ilmu dengan kita ajarkan semakin mantap, semakin kokoh. Orang punya uang 10 ribu. Dia beli jajan 5 ribu, tinggal 5 ribu. Seorang dia tahu ilmu, tahu hadis, kemudian dia sampaikan. Jadi hilang, berkurang atau malah semakin apa kokoh? Semakin kokoh. Ilmu diajarkan itu semakin kokoh. Diberikan ilmu itu bukan hilang, bukan berkurang, bahkan semakin kokoh harta itu dibutuhkan mereka oleh mereka-mereka yang fakir oleh mereka-mereka yang belum berkecukupan sedangkan ilmu dibutuhkan oleh para raja oleh orang-orang kaya oleh rakyat jelata semua kalangan bu butuh orang yang berilmu mereka terkenang namanya sepanjang masa namun orang-orang kaya apalagi belit ya, ketika ya mereka punya harta dan pelit, maka ya belum mati saja orang sudah ya nggak nyebut-nyebut. Lalu kaya apa kalau sudah mati? Berapa banyak orang kaya sudah mati, namun mana yang disebut? Ya. Ada kata disebut paling kayak Korun, kayak Fir'aun. Ya. Ya. jadi orang-orang kaya yang mereka ahli sodakoh, ahli infak lain lagi urusannya. Di orang-orang yang berilmu, ribuan tahun mereka meninggal, nama mereka senantiasa terkenang. Imam Bukhari misalnya meninggal pada tahun 256 Hijriah berarti sudah berapa tahun 1000 100 1180-an tahun yang lalu beliau meninggal tapi nama beliau sampai saat ini senantiasa terkenang dan bukan hanya terkenang orang ketika menyebut namanya pun teriring dengan doa rahimahullah ada seorang penguasa. Dia berbicara di hadapan petinggi-petinggi negara. Dia mengatakan seluruh yang saya inginkan semuanya tercapai. Kecuali satu. Saya kepengin, kepengin seperti seorang syekh di hadapan murid-muridnya. <coughs> Alhamdulillah. Di mana Para murid-murid ini ketika duduk di majelis hadis, mereka mencatat ilmu. Ya, ketika mereka ya ingin bertanya, mereka dengan bahasa lembut kemudian teriring dengan doa, wahai syekh rahimakallah. Penguasa ini pun kepengen kayak gitu. Suatu so, saat para pejabat-pejabat negara datang sepakat untuk membawa kertas dan pena. Ya, ingin mewujudkan keinginan dari apa? ya raja tersebut. Setelah mereka datang di istana dengan membawa pena dan kertas, kata raja tadi, bukan kayak kalian. Mereka orang-orang yang pakaiannya kusut, ya, kakinya mereka pecah-pecah. Nah, kalian itu pakaiannya apa? Apa? Ya, bersih bersih seperti itu. Ya, artinya para penimba ilmu diiri oleh apa? ya diiri oleh para ya raja. Pernah pada satu majelis ilmu dihadiri satu majelis 40 ribu orang di zaman yang belum ada pengeras suara, belum ada speaker. Ya. 40 ribu di zaman itu. Sehingga ketika seorang syekh menyampaikan hadis butuh terkadang beberapa orang yang menyampaikan sampai ke belakang sepertilah sultanul ilmi. Kekuasaan yang diraih dengan ilmu lebih ya hebat dari kekuasaan yang dicapai dengan apa? Siasat politik. Kekuasaan yang dicapai dengan ilmu ya tentu lebih langgeng ketika secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darah ketika ditawari harta oleh Ar-Rasul, ditawari ghanimah, justru Abu Darah mengatakan yang kupinta wahai Rasulullah adalah Anda mengajariku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. As'aluka an tu'allimani mimma 'alamakallah. Yang aku minta adalah Anda mengajari aku sesuatu yang Allah ajarkan kepada Anda. Abu Hurairah eh, radhiallahu anhu seorang yang punya perhatian dengan Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Abu Hurairah menimba ilmu Al-Quran dari sahabat Ubay bin Kaab. Setelah dia belajar ilmu Al-Quran dari sahabat Ubay bin Kaab, kemudian dia menjadi seorang muallim, pengajar Al-Quran. Jadi Abu Hurairah bukan hanya ya spesialis dalam bidang hadis, tapi juga termasuk ahli Al-Quran. Dan Ar-Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Hurairah seorang yang banyak ibadahnya. Karena orang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang terlihat dari tingkah lakunya mencerminkan ilmu yang dimilikinya terdengar darinya kata-kata yang mencerminkan ilmu yang telah dia serap. Ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Ilmu bukan dengan banyaknya kitab. Tapi ilmu yang bisa melahirkan ketakwaan. Melahirkan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abu Hurairah seorang ahli ibadah. Abu Usman An-Nahdi menuturkan Tadayaftu Abu Hurairah sab'an. Aku menginap menjadi tamunya Abu Hurairah selama tujuh hari. Fakana huwa wa mra'atu wa khadimu. Adalah Abu Hurairah, dia, istrinya dan pembantunya ya'taqibuna al-laila aslasan. Dia atau mereka membagi malam dengan tiga bagian. Yusalli hadha wa yuqidu hadha. Yang ini salat, kemudian istirahat yang membangunkan yang ini. Ya subhanallah. Dari awal malam sampai akhir malam rumah Abu Hurairah selalu ada orang yang ibadah kepada Allah. Dibaginya malam jadi tiga. Bisa sepertiga malam pertama Abu Hurairah sholat, ya belajar sholat, ya ibadah. Saya itu istirahat, kemudian tinggal istrinya. Ya, nanti di akhir malam mungkin membantunya. Terus gantian seperti itu sepanjang malam. Ini rumah yang diberkahi. Rumah yang dijalankan padanya ketaatan pada Allah. Bukan rumah hanya yang hanya untuk merebahkan tubuh, bukannya rumah yang untuk hanya sekedar meletakkan perkakas, tapi rumah mendapatkan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "La taj'alu buyutakum gubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kayak kuburan. bukan tempat untuk uh, tempat ibadah, bukan tempat untuk tilawah. Berilah rumah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darah mengatakan, <clears throat> "Inni law jasi'u laila salasa salasat aja. Fasulusun anam, wasulusun akum, wasulusun udak atadzakkar ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, Sungguh aku membagi malam dengan tiga bagian. Sepertiga malam aku tidur, sepertiga malam aku tahajud, dan sepertiga malam aku menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sepertilah kehidupan penimba ilmu. Padanya ada bagian untuk tubuhnya itu istirahat. Padanya ada bagian untuk Allah SWT yaitu tahajud. Padanya ada bagian untuk umat itu mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itulah indahnya kehidupan salaf. Sehingga mereka ketika tuntutan jasmani dan rohani mereka penuhi, mereka hidup bahagia. Hidup dalam keadaan memiliki waktu yang bermanfaat untuk segala-galanya. Abu Rarah radhiallahu anhu beliau juga seorang yang ahli puasa Senin Kemis lagi-lagi kita katakan bahwa orang yang berilmu bukan hanya yang mereka banyak kitabnya, banyak riwayatnya. Tapi orang yang berilmu adalah orang yang terlihat darinya sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang yang tawadu rendah hati dan tidak menyombongkan dengan ilmu dan riwayat sebanyak apapun yang dia miliki. Seperti ini orang yang baik, tidak menyombongkan dengan ilmunya. Karena memang ilmu bisa menyeret seorang pada kesombongan, sebagaimana harta pun bisa menyeret pada kesombongan. Sebagaimana kata sebagian salaf, inna lil ilmi laduhyanan kaduhyanil mal. Yang namanya ilmu bisa menyeret pada sikap melampaui batas sebagaimana orang ketika punya harta. Hati-hati dari sikap takabur. Hati-hati dari sikap merendahkan orang lain seperti apapun kedudukan Anda. Abu Hurairah mencontohkan kepada Anda sebagai seorang yang ilmunya mendalam, riwayatnya paling banyak, namun dia ya seorang yang tawadhu rendah hati. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas lebih muda dari Abu Hurairah dan lebih sedikit riwayatnya ketimbang Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah mengatakan anta khairun minni wa a'lam. Oh, Ibnu Abbas, Anda lebih bagus dari saya dan lebih alim. Ini bukan ucapan basa-basi. Ini ucapan yang memang Abu Hurairah ingin memuliakan keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Ingin memuliakan orang alimnya umat ini itu sahabat Ibnu Abbas. Abu Hurairah mengatakan anta khairun minni wa a'lam. Anda wa Ibnu Abbas lebih bagus dari saya dan lebih alim. Abu Darah seorang yang dermawan. Dia suka memerdekakan budak sahaya. Dia suka menyantuni anak yatim. Kedermawanan masyarakat muslimin rahimakumullah adalah sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan adalah Rasul orang yang paling dermawan orang yang paling suka memberi dan beliau lebih banyak dermawannya ketika datang padanya bulan Ramadan penuturan dari sahabat Ibn Abbas ada yang bertanya kira-kira apa sisi faedah Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan? Jawabannya yang pertama, terkumpulnya ibadah puasa dan sodakoh menjadi sebab utama seorang dimasukkan ke dalam surga. Di saat orang sedang puasa, plus dia juga apa? Sodakoh ini luar biasa. Ya kan? Yang kedua, dengan seorang bersodakoh di, di bulan Ramadan bisa membantu orang-orang yang kadang terhalangi dari mencari usaha bulan Ramadan. Orang biasa jualan makanan di siang hari, kemudian dalam Ramadan nggak bisa, sehingga mereka sedikit apa namanya pemasukannya berkurang dengan kita bantu, ya maka akan bisa membahagiakan mereka. Demikian pula dengan seorang bersedekah di bulan Ramadan bisa menjadi sebab seorang menyediakan buka puasa bagi orang yang puasa. Orang yang memberi buka puasa bagi orang puasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Faedah berikutnya, biasanya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan lainnya. Tentu banyaknya rezeki menuntut banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darah adalah murid Nabi. Seorang murid biasanya akan mengikuti jejak dari gurunya. Tutur kata, tingkah laku dan perbuatan akan diikuti. Abu Darah seorang yang dermawan sebagaimana disebutkan oleh At-Tafawi tatawabtu aina nazaltu daifan alayhi alayhi ini Abu Hurairah bil Madinah falam ara rajulan min ashabin nabi alaihi salatu wassalam asyadda tashmiran wal aqwa ma'ala daifin minhu. Dari At-Tafawi beliau menceritakan ya kejadian yang beliau alami sendiri. Aku bertamu kepada sahabat Abu Hurairah di Madinah. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Nabi yang sangat betul-betul ya memberikan pelayanan yang luar biasa kepada tamunya lebih dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat-sahabat lainnya ya tetap memberikan pelayanan dan bagus, tapi Abu Hurairah yang paling apa? Paling bagusnya dalam memberikan pelayanan kepada tamunya. Seperti ini. Jangan kemudian orang didatangi tamu, aduh ayah ini. Ya, saya harus menyediakan makanan. Jangan. Tamu kita hormati. Apa yang kita keluarkan untuk kebaikan Allah kan ganti. Jangan kemudian malah orang merasa nanti repot. Ada lagi dulu orang yang naudzubillah sangat pelit sekali. Datang pada dia tamu, kemudian dia menyuguhkan makanan. Kemudian yang ditamui mengatakan, ya, ini makanan saya beli sekian-sekian, tolong ya aku makannya jangan banyak-banyak ya. Nah, saya belinya sekian. Nah, kayaknya apa tamunya? Ya, ketika saya membaca kisah ini, subhanallah, ada orang kayak gini ya. Ya. Memang manusia itu banyak sekali. Manusia itu beragam. Ya. Apa yang terkadang nggak terbetik dalam benak kita ada orang yang bayangkan terhadap tamunya saja seperti tadi. Tolong kok makannya jangan banyak-banyak ini karena saya belinya mahal. Bayangkan, naudzubillah. Abu Darah seorang yang beliau suka memberikan budak dan suka untuk menyantuni anak yatim. Lagi-lagi memang orang yang kenyang dengan ilmu yang diserap dari Nabi alaihi salatu wasalam, dia akan berusaha mempraktekkan apa yang dia telah serap dari ilmu tersebut. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Seorang anak yang sangat membutuhkan belian kasih sayang di saat ada orang lain bisa mewakilkan atau menjadi ya, menduduki kedudukan ayahnya dari sisi memberikan kasih sayang, maka besar pahala. Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya dengan dengan orang yang mengasuh anak yatim di sorga seperti ini, dekatnya dengan Nabi antara jari tengah dengan jari apa? telunjuk. Dekatnya kayak apa? Namun meskipun dekat tidak harus levelnya sama. Antum lihat ya, jari tengah dengan jari telunjuk panjangnya sama nggak? Beda kan? Dekat tapi nggak sama kan? Nah, demikian pula, walaupun dekat dengan Nabi, tapi levelnya tentu beda dengan Nabi. Tapi dekat dengan Nabi luar biasa. Dan menyantuni anak yatim tidak harus dengan harta. Membelai kepala anak yatim bagian daripada ya kebaikan. Di antara nasihat Nabi Dawud sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Nabi Dawud mengatakan wamsah roksal yatim. Belailah, usaplah kepala anak yatim. Bayangkan seorang anak yatim dibelai kepalanya di apa diusap. Dingin anak yatim tadi. Ini kayak ayah saya. Ya. Orang seperti ini luar biasa wamsah ra'sal yatim. Di antara nasihat Nabi Dawud alaihi salatu Wassalam, belilah anak yatim, belilah kepala anak yatim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Beliau radhiyallahu anhu membawa keluarganya untuk hidup di dunia ini tanpa menampakkan kemewahan hidup dan mengajak mereka untuk beramal salih. Beliau pernah mengatakan kepada putrinya, padahal memakai perhiasan emas boleh-boleh saja bagi perempuan. Cuma Hurairah ingin mengajari anaknya jangan hidup berlebihan. Kata Hurairah kepada putrinya, "La talbasil mudahab, inni akhsha alaikil lahab." Wala basil harir. Ini akhsya alaikal harir. Nak, janganlah kamu memakai perhiasan emas karena saya takut kamu akan tersentuh api neraka. Janganlah kamu memakai sutra karena saya khawatir kamu nanti akan terbakar oleh api neraka. Padahal boleh-boleh saja wanita memakai apa? Perhiasan emas, memakai apa? Sutra. Hanya saja benar ingin mengajak anaknya untuk hidup sederhana ya, hidup ya tidak menampakkan kemana hidup apatah artinya seorang mewah tuhirnya kalau rusak batinnya orang-orang munafik Allah SWT sebutkan Al-Quran Ida ra'aitahum tu'jibuka asamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim orang-orang munafik ya kalau kamu melihat mereka kamu akan kagum dengan Postur mereka. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Posturnya ya sudah membuat orang apa namanya kagum. Kalau mereka berbicara, tasma di kaulim, kamu akan terkesima. Kalau mereka orang yang pandai berorasi, pandai mengapa mengatur kata-kata. Tapi mereka ka'annahum khusyubum musannadah. Mereka seperti kayu yang berdiri apa namanya menempel tembok tapi dalamnya kok kopong tinggi menjulang tapi ternyata isi dari kayu tidak tidak ada artinya itu nggak ada artinya mereka hanya casingnya saja tetapi bobrok batinnya Abu Hurairah tidak kepengin punya anaknya seperti itu tidak kepengin punya anak yang lahiriahnya itu menawan tapi hatinya kopong bukan kemudian bahwa oh, tidak boleh seorang berhias boleh-boleh saja. Ya. Tapi perhiasan itu ada dua macam. Perhiasan lahiriah dan perhiasan batiniah. Di antara yang Nabi mohonkan kepada Allah SWT, Nabi mengatakan, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Abu Hurairah radhiallahu anhu seorang yang suka bercanda. Loh, candaan apa boleh? Jawabannya boleh-boleh saja. Rasul saja bercanda. Tapi candaan yang tidak ada kedustaan padanya. Canda itu ibarat garam untuk apa namanya? makanan. Kalau nggak ada garamnya, ya lezat. Tapi kebanyakan garam juga apa? Nggak enak. Jadi canda itu ibarat garam dalam pergaulan. Ya terkadang seorang butuh untuk mencairkan suasana dengan apa? Candaan. Rasul sendiri canda Para sahabat saja terkadang mereka saling lempar-lemparan kulit semangka. Kulitnya loh. Dan bukan lempar apa namanya untuk menyakiti, hanya lempar-lemparan. Namun ketika mereka dituntut serius, mereka adalah para lelaki yang siap untuk memegang ya amanah. Melihat tempat, melihat kondisi. Seorang mukmin ya wajahnya itu cerah. Seorang mukmin itu mudah bergaul dengan orang lain. Seorang mukmin itu bagaimana? Ya, suka mencairkan suasana. Abu Hurairah pernah waktu itu dari pasar belum memikul apa namanya kayu bakar. Padahal waktu itu Abu Hurairah ya seorang yang ditugasi oleh khalifah untuk memimpin satu daerah. Artinya beliau seorang yang punya jabatan. Beliau bawa kayu sendiri dari pasar, ya, dari pasar. Ya. Kemudian beliau lewat menerobos orang. Beliau mengatakan, Awas at-tariq lil amir." Tolong kasih jalan untuk amir ini, kasih jalan untuk apa? Gubernur nih, gubernur mau lewat. Ini kan candaan kan. Ya. Tolong gubernur mau lewat, tolong kasih jalan, kasih jalan untuk gubernur ini. Ini kan candaan dan itu bagus sehingga orang pun tidak merasa oh ini orang apa namanya eh, apa namanya walaupun dia orang yang punya jabatan tapi beliau tidak kemudian tampil sebagai orang yang sangar orang yang suka sanda. ya. Masyarul muslimin rahimakumullah eh, Abu Hurairah beliau mencatat rekor tertinggi dalam meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau meriwayatkan lebih dari 5000 hadis. Sedangkan sahabat-sahabat lainnya ya tidak sampai segitu. Hanya tujuh sahabat Nabi yang meriwayatkan lebih dari seribu. Lebih dari seribu. Dan selebihnya kurang dari itu. Itu pun tidak bisa menyaingi banyaknya riwayat Abu Hurairah. Mungkin saja ada orang yang ingin bertanya. Apa gerangan sahabat Abu Rarah me meriwayatkan memiliki hadis sebanyak itu? Padahal beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7. Berarti bersahabat dengan Nabi kurang lebih 4 tahun. Kenapa hadisnya paling banyak? Lebih banyak dari Abu Bakar dan lain sebagainya. Sebagian jawaban sudah kita sebutkan. Dan di antara jawabannya yang pertama, sahabat Abu Hurairah pun sudah memprediksi akan adanya pihak-pihak yang mungkin sanksi atau akan menanyakan kok bisa sahabat Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Abu Hurairah pun jauh-jauh hari sudah memberikan jawaban. Yang pertama, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan hadisnya di hadapan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang mendengarkan ya, ya yakni hadis dari Nabi atau kalimat yang semana dengan ini. Kemudian setelah saya selesai menyampaikannya, kemudian dia melipat sorbannya, kemudian dia mendekapkan di dadanya, dia tidak akan pernah lupa apa yang ia dengar dari saya. Ternyata yang melakukan itu siapa? Abu Hurairah. Ketika Rasul memberikan seramahnya, Rasul menggelarkan sorbannya, setelah Rasulullah selesai dilipat sorbannya, Abu Hurairah kemudian didekapkan di dadanya, setelah itu Abu Hurairah tidak pernah lupa apa yang pernah dia dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sangat sahabat-sahabat lainnya kadang lupa. Men kedua, Abu Hurairah mengatakan bahwa sahabat-sahabat kami orang muhajirin sibuk dengan perniagaan. Saudara-saudara kami orang Ansor sibuk dengan pertanian. Adapun saya orang yang miskin tinggal di emperan masjid. Saya mendengar hadis dari Nabi di saat mereka beraktivitas duniawiyah. Wajar saja orang yang intensif dalam menimba ilmu walaupun hanya sebentar akan lebih banyak mendapatkan ilmu daripada orang yang ngajinya tidak seperti itu. Bisa jadi ada seorang anak dia belajar di pondok baru tiga tahun, ilmu lebih banyak dari kita. Kalau kita mungkin sudah 30 tahun ngaji, tapi dia ngajinya ciping, ngaji nguping. Ya. Lagi pula mungkin hanya seminggu sekali. Ketika ngaji pun kadang kita nggak mencatat. Sehingga apa itu faedah setelah kita pulang lupa. Hanya pentingnya orang kalau belajar itu mencatat. Walaupun nggak semua, penting-penting dicatat. Karena ibarat ilmu itu binatang buruan. Jangan sudah capek kita mengejar kijang sudah ketangkap, Kemudian kita biarkan di samping kita nggak kita ikat lari lagi. Untuk mengajarnya capek lagi kita. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Kalau sudah ketangkap diikat supaya nggak lari lagi. Dulu dikatakan al ilmu saidun wal kita batu kaidu Ilmu itu ibarat binatang buruan sedangkan mencatatnya ibarat mengikatnya. Ikatlah ilmu karena yang namanya hafalan terkadang itu apa? ya e, berkhianat. Terkadang seorang dia ingin ya menyampaikan dari hafalannya ternyata dia lupa. Ya. Saya terikat dulu ada waktu di Mahat di pondok ada perlombaan pidato. Nah, sebagian santri itu dulu modelnya sebelum apa lomba pidato itu menghafal teks teksnya dihafal dihafal Nah, ketika pas perlombaan pidato namanya hafalan ya. Kadang di tengah-tengah dia menyampaikan lupa. Saya lupa nggak bisa meneruskan lagi karena sudah terputus. Ya, akhirnya diketawain bentuk dari apa? Mimbar. Lupa dia. Hafalan kita itu nggak seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i. Ya, kalau kita mendengar faedah ilmu kita catat. Walaupun nggak semuanya, kita catat faedah-faedah. Di antara faedahnya untuk mengingatkan kita kalau kita lupa. Kita masih teringat mungkin catatan 20 tahun yang lalu. Jadi kita buka kembali, Masya Allah ini 20 tahun yang lalu. Faedah yang didapatkan dari Syekh. Ya. Kadang kita teringat kembali faedah-faedah yang ya yang terkadang absen dari benak kita. Ini di antara faedahnya. Masyaallah hibah rahimakumullah. Abu Rerah. Radulahu anhu ya setelah wakafkan umurnya waktunya untuk Islam dan muslimin menyampaikan apa yang beliau sampaikan apa yang beliau dapatkan dari hadis Nabi beliau pun meninggal pada tahun 60-an Hijriah radhiyallahu anhu dan beliau tinggal di Madinah ya pusat ilmu dan ulama ya waktu itu memang Abu Hurairah diposisikan sebagai seorang mufti, seorang juru fatwa. Yang tentu seorang ketika diposisikan sebagai juru fatwa akan banyak menyampaikan dalil-dalil terhadap fatwanya sehingga ini diantara sebab tersebarnya hadis-hadis apa Abu Hurairah. Ini diantara sebab tersebarnya hadis-hadis Abu Hurairah karena memang beliau seorang mufti, juru fatwa yang tinggal di kota Madinah yang para penimba ilmu datang ke kota Madinah menimba ilmu dari Abu Hurairah dan yang lainnya.